الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <coughs> Tes satu dua Cek Kurang naik dikit volumenya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sembuh awet sehatnya, panjang umurnya, mudah segala urusan dunia akhiratnya, berlimpah dan barokah rezekinya, meninggal kelak setelah panjang usianya sehat wal afiah selamat dunia akhirat husnul khatimah amin Allahumma amin tadi jenengan waktu masuk masjid serotoh ada yang beda atau sama apa yang beda di depan ada puing-puing gitu ya, ya ada bangunan-bangunan lama yang kita robohkan Insya Allah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi. Ya, insya Allah Jumat depan lebih banyak yang roboh lagi yang di depan sana seperti yang sudah kita niatkan dan rencanakan. Insya Allah depan itu akan menjadi uh, halaman untuk parkir dan halaman untuk nyantai, ya. untuk nyan, nyantai sehingga majelis ini bisa semakin manfaat, ya, bisa semakin porok barokah. Dan mohon maaf saya mulai malam ini sangat mundur untuk kajiannya. Karena memang badannya minta mundur. Tubuhnya lagi minta mundur. Ya seharian tadi ya kerja bakti ya macam-macam gitu ya. Insyaallah uh, walaupun satu jam lebih-lebih dikit menjadi barokah untuk semuanya. Kita masih bahas kitab yang sama Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu dan kita masih di hik hikmah yang pertama yaitu min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal salah satu tanda orang yang bergantung pada amal solehnya adalah harapannya kepada Allah berkurang ketika dia terjumus pada dosa, maksiat atau kesalahan kepada Allah. Boleh saya nanya yang tidak pernah maksiat angkat tangan? Oh, berarti sama ya. Eh, semua pernah mak maksiat. Yang kira-kira maksiatnya dalam hari ini berhenti, coba angkat tangan. Tidak ada semua ngaku kalau dirinya juga masih hari ini bermaksiat. Yang kira-kira ya, yang kira-kira hari ini taatnya bisa mirip para sahabat coba angkat tangan. Oh, ada semua ya? Tidak ada. Yang kira-kira hari ini taatnya, ibadahnya ya, ibadahnya mirip dengan ibadahnya bulan Ramadan kemarin coba angkat tangan. Tidak ada gitu ya. Berarti ibadahnya Ramadan kemarin sama hari ini hebat mana? Eh, hebat Ramadan kemarin. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini. Kira-kira di sini yang tidak pengen masuk surga, angkat tangan. Tidak ada, semua pengen masuk surga. Oke, di sini kumpul saya jenengan kita yang maksiatnya ya ada, betul? Toatnya ya ada, betul? Cita-citanya sama, pengen masuk surga. Tapi kata kata para leluhur orang-orang Jawa, jerbasuki mawa peo. Kalau mau hidup tentrem, sentosa, enak gitu ya, semua itu ada biayanya, betul? Jerbasuki mau beliau. Lah kira-kira dikubur mau enak itu kaplingnya murah atau mahal? Maksudnya bukan kapling dalam arti tanah kuburannya, bukan. Liang lahat ini menjadi kehidupan yang bahagia, terang kuburnya penuh cahaya, kemudian menjadi taman-taman sur surga terus menjadi pertemuannya para wali, para nabi. Kira-kira makam yang seperti itu, makam yang di dalamnya begitu seseorang masuk jadi taman surga. Seseorang masuk itu dia menjadi bisa bertemu para para wali. Seseorang masuk dia bertemu dengan para nabi. Kalau ada makam yang seperti itu harganya mahal atau murah? Mahal. Misal jenengan disuruh bayar punya duit ya, suruh bayar 5 miliar, punya duit. Suruh bayar 5 miliar, mau atau enggak mau? Mau gitu kan ya. Ya, untungnya itu kapling itu tidak dibayar dengan duit. Sebab kalau dibayar dengan duit hanya orang-orang yang punya duit nanti yang nikmat di alamku kubur. Alhamdulillah sama Allah kapling ini dibagi cuma-cuma. Siapapun bisa dapat, ya, siapapun bisa menikmati menikmati, tapi ya jerbasuki mawa beyo. Semua ada biayanya dan biaya itu cuma satu namanya amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Nanti dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan yang enak, nggak kena panas, nggak ngantri, ya. Terus dibangkitkan dalam kumpulan para nabi bisa, ya bi, bisa. Tapi lagi-lagi tiketnya juga enggak gratis. Ya, tiketnya enggak gratis. Tiketnya itu hanya dikasihkan pada tujuh kelompok manusia. Dan tujuh kelompok manusia ini kalau kita lihat lagi-lagi tiket itu judulnya amal soleh. Amal soleh. Nanti ada orang-orang yang masuk surga enggak pakai dihisap, Enggak pakai dihitung sama Allah Taala, Enggak pakai di dihitung. Ketika kita lihat lagi hadirnya, ternyata lagi-lagi tiket yang digunakan untuk masuk surga tanpa dihitung-hitung, tanpa hisap, namanya juga amal soleh. Amal soleh. Jadi kalau kalau ada orang dia berpropaganda, saya nggak butuh amal soleh, saya nggak butuh amal amal soleh untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu orang itu dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain banyak salahnya. Terus. Dari satu sisi benar, tapi sisi lain banyak salahnya. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu ada jalaran. kalau kata orang Jawa ada jalaran. Jer basuki mawa beo. Betul kan ya? Semua itu ada sebabnya. Semua itu ada sarananya. ah, mau kaya, sarananya yo kerja. Sarananya ya usaha. Sarananya yo ngatur yang namanya pengeluaran dan pemasukan. Mau menang, sarananya yo atur strategi. Mau menang kok tidak ngatur strategi? strategi. Semua ada sarananya. Mau pinter, memang betul. Yang buat pinter Allah. Yang bisa memberikan ilmu hanya Allah. Sehebat apapun kita belajar, tidak mungkin bisa pinter kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diajari oleh Allah. Tapi Allah sudah menjadikan sarana untuk pinter itu namanya bela belajar. Sarana ilmu itu masuk namanya belajar. Semua ada sarananya. Maka untuk masuk surga Allah juga sudah siapkan yang namanya sarana. Sarana itu namanya amal soleh. Namanya amal soleh. Nah ini jangan sampai keliru. Ini ada mungkin orang yang baru belajar agama. Kelihatannya tauhidnya mantep. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Tapi karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya, karena rahmatnya Allah. Jadi udah nyantai aja lah. Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Terus dia nggak sholat, dia nggak puasa, ya, dia nggak mau zakat, dia melakukan maksiat dan lain seba sebagainya. Dia katakan, udah masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal so soleh. Keyakinannya betul, masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal soleh. Amal soleh tidak bisa menyebabkan orang masuk surga. Yang bisa masukkan surga hanya Allah. Lawang surga itu punyanya Allah. Dan amal soleh itu yang nerima dan yang nolak juga Allah. Jadi rahasia dan kuncinya ada pada Allah. Tergantung Allahnya. Cuman Allah udah mengatakan rahmatku dekat sekali dengan orang yang suka berbuat baik. Ya, dengan orang-orang yang suka berbuat baik, semua ada sarananya. Jadi kalau sarananya dilanggar, ya otomatis hasilnya kebalikannya. Al-bakhil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat, dekat dengan neraka. Kemudian ada orang kikir, kau pengen masuk surga, yo ya nanti dulu sarana yang kamu kendara, eh, kendarai, kendaraan yang kamu tumpangi, bukan kendaraan menuju surga, tapi kendaraan menuju neraka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bisa paham tidak kira-kira? Apa pahamnya? Sarana. Sarana apa? Semua butuh sarana, begitu kan? Ya. Lah anehnya begini. Urusan cari duit gak usah diajari. Misal ada orang kok mondar-mandir rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar. Terus kita ngomong, rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki itu Allah yang ngasih, gak usah rekoso, gak usah capek-capek, udah tidur saja. Jawabannya gimana kira-kira? Oh iya rezeki Allah yang ngatur sih, tapi ya iya, harus dicari, rezeki harus dikejar, betul kan? Jangan nunggu rezeki, rezeki harus disambut. Nggak ada orang tidur-tidur suge, nggak bisa. Mau kaya ya, kamu harus ker kerja. Kalau urusan duit nggak usah diajari, pinter mesti, mesti pinter. Dia tidak tidak mengatakan saya akan tidur, saya akan nyantai, ndak, ora iso. Aku ya kudu rekoso. Saya harus kerja ke keras biar dapat rezeki. Tapi begitu urusan akhirat, Mau masuk surga itu sholat yang banyak. <laughs> Mau masuk surga itu yo ya poso sunnah. Mau masuk surga kamu yo ya zikir. Mau masuk surga kamu yo ya pengajian. Jawabannya rahmat Allah itu luas. Wah Wamal sholat itu nggak bisa masukkan surga. Yang bisa masukkan surga itu adalah Allah Taala rahmatnya Allah. Tadi rasa bingung-bingung. Kira-kira ini pas atau nggak pas ya? Nggak pas ya. Nah ini manusia. Ketika urusan dunia dia paham ketika urusan akhirat sebetulnya dia paham tapi kemudian pura-pura tidak tidak paham. Nah, Ibn Athaillah pengen nyadarkan semuanya. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli. Baik yang baru jalan maupun yang sudah ahli. Eh yang baru jalan, yang pengen ke surga. Eh yang pengen ridhonya Allah Ta'ala. Dikasih tahu sama Ibn Athaillah. Dikasih tahu. Kamu masuk surga, itu punya kendaraan yang namanya amal soleh. Tapi ingat, tapi ingat, setelah kendaraan ini kamu kendarai, misal kita mau ke pasar, naik mobil harga satu miliar, cakep atau nggak cakep mobilnya kira-kira? Cakep. Super, keamanannya super, banknya bagus, bodinya bagus, ya keamanannya su super. Ada jaminan mobil itu nyampaikan kita ke pasar? Ada jaminannya enggak? Enggak ada. Ada jaminan bannya enggak gembos? Enggak ada. Ada jaminan nanti kalau ditabrak enggak remuk? Enggak ada. Tidak, ah? tidak ada. Betul kendaraan yang kamu pakai udah sehebat mungkin, tapi kendaraan ini tetap enggak bisa nyampaikan kamu ke pasar, enggak bisa. Kecuali kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mau pergi, kendaraan ini tidak bisa menyampaikan kecuali dengan izin Allah, maka ke surganya Allah Ta'ala, amal soleh ini kita kendarai, amal soleh ini kita tunggangi, amal soleh ini kita naiki, amal soleh ini kita kuasai, amal soleh ini kita perbanyak, amal soleh ini kita perbagus, amal soleh ini kita maksimalkan, tapi ingat, amal soleh ini tidak bisa menjamin kita akan sampai ke surga kecuali kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya orang yang udah punya keyakinan seperti ini ada sombongnya enggak? Enggak ada. Walaupun hidupnya mondar-mandir rumah masjid, rumah masjid, bukan rumah rumah sakit bukan ya. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Hebat atau enggak hebat ini? Terupanya dia tukang parkir. Markir di masjid, sholat enggak pernah. Ya lumayan lah, ya kan? Lumayan itu udah bagus itu. Walaupun belum sholat tapi markirnya markir di masjid. Itu lumayan. Daripada markirnya di tempat yang naudzubillah min dzalik, tempat maksiat ini kan minimal udah jaga motornya orang-orang yang ibadah ibadah siapa tahu nanti suatu saat dapat hidayah hidayah indah ini ternyata bagus betul dari rumah ke masjid rumah masjid rumah masjid isinya solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji. Tapi dia tahu ngaji saya nggak bisa ngantar saya sampai ke surga kalau tidak diterima oleh Allah. Solat saya nggak bisa ngantar saya sampai surga kalau nggak diterima oleh Allah. Zikir saya nggak bisa ngantar saya sampai surga kalau tidak diterima oleh Allah. Sehingga adanya setiap kali dia sholat, setiap kali dia ngaji, setiap kali dia zikir, setiap kali dia ibadah, adanya semakin takut pada Allah Ta'ala. Gusti, tolong ya, terima ngaji saya. Gusti, please, tolong ya, terima sholat saya. Ya Allah, tolong ya, terima sodakoh saya. Lah orang yang begini hebat atau enggak hebat? Kira-kira kalau kita punya teman orang seperti ini senang atau enggak senang? lah itulah para aulia wasolihin itulah para wali, ibadahnya TOP, BG, TSKL, <laughs> ibadahnya pol-polan, pol, tapi hatinya masih takut, hatinya masih takut. Kira-kira sholat saya diterima tidak ya? Kira-kira poso saya diterima tidak ya? Kira-kira zikir saya diterima atau di? tidak? Beda dengan kita-kita ini, udah sholat enggak jelas. Betul. Jujur mawon, sholat kita jelas atau nggak jelas? Jelas ngelamunnya. Jelas ngelah, ngelamunnya. Tapi yakin mantep diterima. Bagus sih, yakin mantep diterima itu ba, bagus. Tapi ya sadar diri gitu loh ya. Sepurone kang kata. Boleh saya ngasih contoh? Boleh. Bu. Misal jenengan punya anak perempuan gadis cantik jelita semata wayang. Misal, punya Bu. Bu, misal jenengan punya anak perempuan yang masih gadis, anak perempuan satu-satunya cantik jelita. Ibu punya anak perempuan seperti itu? Kok nggak pede? Saya baru tahu ada ibu nggak mau ngomong anaknya cantik jelita gitu. Padahal ibu manapun kalau ditanya aku ganteng, anakku ayu. Nah iya, punya enggak Bu anak yang seperti itu? Nah, mulai pede kan punya gitu. Ya, sambil diminum. Punya. Nah, ketika seorang ibu punya anak yang cantik, jelita, semata wayang. Datang seorang pria, ya, pede, lamar pasti lamaranku diterima. Tapi orang ini wajahnya buruk rupa, duit nggak punya, mabuk-mabuan. Saya mau nanya dengan pede dia. <laughs> terima lamaranku. Kira-kira ibu terima atau ibu usir? Orang tadi ketika diusir teriak, "Loh, aku kan pede. Aku kan yakin bahwasanya ibu akan terima lamaran lamaranku. Boleh kamu pede, boleh kamu percaya diri, boleh kamu ya yakin lamaranmu akan saya terima. Boleh, tapi saya yakin akan ngusir kamu." Ya karena syarat dan ketentuan ber laku tapi syarat dan ketentuan tidak kamu penuhi. Cuman satu tok yang kamu penuhi, PD-nya <laughs> sudah dapat. Ya, tapi yang lain kamu tidak dapat. Betul begitu kan? Lah kita ini PD sudah dapat bagus sih. Tapi ya mirip tadi. Ya mirip. Sholat, sudah sholat. Sama orang tadi ya datang bawa wajahnya. Sudah bawa wajah. Jenis kelamin udah jelas laki-laki. Ngelamar kan cetol ya. Masa perempuan ngelamar perempuan gitu. Jenis kelamin laki-laki, ngelamar perempuan itu betul. Kita sudah ngelamar masuk surga dengan amal soleh yang namanya salat, benar itu udah be betul. Tapi coba kita ukur toh ya, amal kita ini sholatnya kira-kira udah bagus apa masih begitu? Masih begitu ya, masih begi begitu. Begitu tolong diperjelas di zoom. Begitu tuh coba kita kita perinci apa kira-kira? Begitu tuh apa? melamun masuk, melamun masuk. Terus sudahkah kita sholat tubuhnya bisa tenang seperti kucing yang menunggu tikus yang akan ditubruk? Belum, belum, belum ya, belum. Gerakannya banyak atau sedikit? Banyak, oke. Okay. Gerakan melamunnya oke, okay. gerakannya masih banyak, betul ya? Kemudian pakaiannya Sudahkah kita sholat pakaian kita sebagus pakaian kita ketika menjadi temantin? Oh, belum. Emang udah pernah jadi temanten semua nih. PD jawabannya. Sudahkah pakaian kita sebagus sebagus kalau kita diundang ke sebuah pesta yang kita malu kalau nggak pakaiannya bagus? Belum. Pakaiannya masih belum pak? bagus dibandingkan pakaian kita yang yang lain. Oke, naikkan lagi. Sudahkah kita sholat cari tempat yang terbaik? Atau sholat kita, ya kalau ada yang baik, ya sholat di situ. Kalau tempatnya biasa, ya sholat di situ. Yang mana kira-kira? Sak kecekele? Ya, asal sedapatnya betul. Tempat terbaik namanya mas masjid. Sudahkah sholat kita semuanya di masjid lima waktu? Belum. Ya kalau pas pengen ya ke masjid, Gak pengen ya nggak ke masjid. Masih begitu kan sholat kita? Dari empat unsur ini saja sholat kita udah bagus atau masih tanda tanya? Tanda tak? tanya. Plus ada satu lagi, itu tadi ngelamun ya. Satu lagi, kira-kira sholatnya udah ikhlas atau masih terpaksa? Ini, ini ini jawaban yang sangat sangat apa namanya? Sangat sangat jujur, sedikit terpaksa. Sedikit terpaksa. Sholatnya masih ya, masih dalam tanda petik, belum eh ikhlas dalam tanda petik. Dari lima unsur ini kira-kira sholat kita layak diterima atau layak dicampakkan? Jujur, layak diterima atau layak dicampakkan? Layak dicampakkan. Tapi kita pede diterima atau pede dicampakkan? Pede diterima. Berarti normal atau setengah gila? Mohon maaf, ini kita ngomong belak-belakan tentang diri kita sendiri ya. Nah itulah bedanya kita dengan orang-orang soleh. Mereka itu udah ibadahnya bagus. Ibadahnya banyak. Bukan cuma bagus loh ya. Bagus ibadahnya banyak. Itu masih tidak berani bersandar dengan amal solehnya. Gak berani. Masih takut. Ya kalau diterima. Ya kalau amal soleh saya ini bisa bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ya siapa tahu 10 tahun saya istiqomah amal soleh. Siapa tahu tahun ke-11 setan menguasai saya. Saya jadi ahli maksiat. Tidak tahu dia. Jadi dia itu takut benar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul bergantung pada Allah. Bersandar pada Allah. Ya, menyandarkan dirinya kepada Allah. Orang yang seperti itu yang saya sebutkan barusan. Ini orang biasa atau luar biasa? Nah untuk menjadi luar biasa tadi sebetulnya mudah atau susah? mudah. Sebetulnya mu mudah. Oh, tinggal amal diperbanyak, terus apa namanya? sama ada was-wasnya kepada kepada kepada Allah dalam arti diterima tidak ya, diterima tidak ya. Jadinya ngalem sama Allah. Gusti, tolong terimanya. Ya Allah, tolong ini. Ya Allah, sehingga hatinya itu yang ada cuman ngobrol dengan Allah. Sebetulnya itu mudah. Tapi kita tidak membiasakan diri seperti itu. Sampai di sini jelas? Ini kalau dikasih pelajaran model begini, seneng atau mumet? Ini yang jawab juga setengah mumet ini. Ini kan sebetulnya hal yang gampang ya, hal yang gampang artinya perjalanan amal soleh kita sampai hari ini sudah bagus, insya Allah sudah bah, bagus. Cuman yuk kita ya Jangan ngendel ke amal soleh. Sudah bagus. Jangan ngendel ke amal soleh. Karena amal soleh kita juga belum bisa diandalkan. Tapi ter, kalau nanti amal solehnya udah bisa diandalkan, yo ya tetap jangan ngandalkan amal soleh. Kenapa? Nah, karena yang punya kuasa terima, yang yang kuasa nolak hanya Allah. Allah. berarti yang harus kita andalkan siapa? Allah. Nah ini loh tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja itu begitu. Aswaja meyakini, aswaja meyakini bukan saja bukan saja amal soleh seseorang itu uh, tidak menjamin, ya bukan saja itu, tapi amal soleh seseorang ini mutlak ada dalam kekuasaannya Allah. Cuman Allah yang bisa membuat dia amal dan cuman Allah yang bisa membuat dia men, apa e, cuman Allah yang akan menerima amal amalnya. Artinya gini, yang mengelangkahkan kaki jenengan ke sini ya Allah. Yang melangkahkan kaki saya sampai ke kursi ini ya Allah. Yang menggerakkan lisan saya ya Allah. Yang menggerakkan tubuh jenengan untuk duduk mendengarkan ya Allah. Yang ngasih tenaga Ya Allah. Nanti yang membuat hati itu ikhlas, Ya Allah. Terus yang menerima, Ya Allah. Berarti yang maha baik siapa? Allah. Berarti seharusnya kita andalkan siapa? Allah. Semestinya kita jangan sombong kepada siapapun, justru kita berterima kasih kepada Allah. Seharusnya kita selalu mengucap Alhamdulillah lillah dan kemudian kita bergantung terus kepada Allah. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Bisa pengajian, lihat orang yang enggak pengajian, timbul rasa ujub rasa bangga diri, rasa som, sombong, merendahkan orang lain. Kemudian ketika lihat orang yang maksiat, menganggap mereka ahli neraka, yakin pede seakan-akan dia ahli sur surga. Padahal orang itu belum tentu seumur hidupnya akan maksiat dan tidak ada jaminan dia akan terus to taat. Itulah kesombongan yang terselipkan, tersembunyi, kecil, gak kelihatan dalam hati orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal diingatkan sama Ibnu Athaillah, jangan gitu. Jangan gitu. Dan itu diletakkan di hikmah yang pertama. Artinya kalau orang yang hikmah pertama ini gak paham, nanti dia amal itu sebetulnya yang disembah bukan Allah, yang dia sembah nafsunya sendiri. Jelas? Jenengan sudah dapat roti? Saya sudah dapat belum? Jenengan sudah dapat kopi? Udah, saya juga sudah. Monggo silakan diunjuk. Para pemirsa silakan buat di rumah masing-masing. Kita nyantai aja ya. Nah, namanya juga ngaji itu enggak usah terlampau tegang. Tapi yang penting e, ilmunya dapat dan ilmu yang manfa manfaat. Saya mau kasih contoh masih ingat teman saya. Uskup Ustadz Kuburan. Masih ingat? Saya punya teman di daerah sono namanya Bengkulu. Julukannya Uskub. Uskub. Ustadz kuburan. Kenapa dikatakan Ustadz kuburan? Karena hidupnya dakwah dari dalam kubur. Kalau saya ceramah dari atas kursi, teman saya itu ceramahnya harus dikubur dulu. Ada yang mau coba? Ceramahnya dikubur dulu bagaimana? Beliau itu kalau membuat pengajian namanya pengajian itu dari balik kubur. Masyarakat dikumpulkan, liang lahat digali, mic disiapkan, kemudian beliau lepas baju cuman pakai kaos gitu ya, celana panjang putih, kemudian dikafani. Setelah dikafani, dikafani bener. Setelah itu disolatkan, setelah disolatkan ditahlilkan, soalnya NU. ya, NU itu begitu berdisolatkan, ditahlilkan. Itu N, NU. Nah, kita-kita ini, ahlu sunnah wal jamaah. Cirinya di situ. Ciri khasnya. ya Ciri ciri khasnya. Oh, ya. Walaupun kita yakin yang bisa nolong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cerbasikiu mowo beo. Ini termasuk di, an, di antaranya. Ditahlilkan. Selesai ditahlilkan, diusung. Ya, jenazahnya di diusung. Ini jenazah apa pura-pura Jenazah tiruan ini diusung. Kemudian dimasukkan liang lahat. Ya, setelah itu yo ya diazan, diazani. Loh kok begitu? Diazani barang ya, dikomati. Kenapa? NU. NU. Nah, NU begitu. Jadi kalau ngubur itu ya tidak seperti ngubur kambing, jegur keplek uruk enggak. Ya, madepkan kiblat diazani Allah Akbar, adzani ya. Setelah itu diu uruk ya, ditimbun dengan tanah. Setelah itu tanahnya ditaburi bunga, ditaburi bu, bunga. Kenapa? NU. Ya N, NU. NU tuh suka yang wangi, wangi. Itu N, NU. Kenapa ditaburi bunga? Ya nggak apa-apa toh ya, nggak ada yang larang. Gitu aja kok, repot. Boleh toh? boleh. Oh. Masa kamar pengantin dikasih bunga boleh. Masa kamar menuju surganya Allah ini ya. Yang ngukuli kamar pengantin enggak boleh. Siapa tahu di dalam jadi manten sama bidadari surga. Kan enggak tahu. Ya oh, sebaik menowo gitu kan ya. Nah nih, taburi bu, bunga. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Uang bunga ya beli-beli sendiri enggak minta kok ya. Enggak mencuri ya kan. Enggak jadi mah masalah. Kenapa? NU. Sebab ini N, NU. Taburi bu, bunga. Selesai, bacakan Yasin. Tanya lagi kenapa? NU, NU udah kasih tahu kok. NU ini ya dibacakan ya Yasin. Ya. Kemudian ditalkinkan. Jika nanti dua malaikat datang kepadamu, mereka menanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya dan seterusnya pertanyaan kubur itu, jangan takut malaikat itu juga makhluknya Allah sama dengan kamu. ya dia malaikat, kamu manusia, sama-sama mah makhluk. Jawab tuh dengan lisan yang fasih. Ya, kenapa ditalkinkan? Soalnya mayatnya NU. Nah, NU begitu ditalkinkan. Ya ditalkinkan. Wah, ada yang ngomong Wah, bahasa Arab era ya mudeng, talkin ke yora ya mudeng gitu kan ya. Jangan jenengan anggap seperti jenengan di alam dunia. Orang di alam mimpi itu kadang wong Jawa ngerti-ngerti ngimpi so ngomong bahasa Arab. Ayo toh. Betul enggak? Bener. Yang lucu lagi yang namanya alam mimpi itu enggak ngomong bisa mudeng, betul enggak? Ya kan? Oh namanya alam mimpi itu bahasa tanpa enggak usah apa ngomong tanpa ngucap, ya kan? Melihat tanpa melek itu ngimpi. Hebat ya? Betul enggak? Padahal orangnya merem tapi me, melek, melek tapi sebab ngim, ngimpi. Ya sebab mimpi. Nah, alam kubur ya begitu. Orang itu langsung dia bahasanya ganti, ya bahasanya kan ganti. Ya yang dia, yang bisa buat mudeng itu bukan masalah ngerti bahasanya, nggak ngerti bahasanya. Mun oh, jenengan itu ya bahasa Indonesia sering saya ajak ngomong ya nggak mudeng. Kenapa orang krungu? Gak dengar. Kenapa gak dengar? Ya, nah, karena sama Allah tidak disampaikan suara saya kepada Anda. Nah, yang bisa buat mudeng, yang bisa buat sampai hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aswaja yakinnya begitu. Bahasanya ini ya insya Allah mudeng, tapi yang bisa buat mudeng bukan bahasanya, yang bisa buat mudeng adalah Allah. Jadi perkara dia mudeng nggak mudeng kamu jangan usah ngurus. Tapi kita yakin semoga Allah bisa buat dia mu mudeng kan begitu. Apalagi memang ada contoh dari nah, Nabi. Itu kata Ibn Ibn Taymiyah dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Oh, yang ngomong Ibnu Taimiyah. Yang ngomong Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Itu ada dalil mentalkinkan jana jenazah. Jadi Ibnu Taimiyah juga NU aslinya. Begitu ya. Loh, kalau urusannya gitu sama kan berarti po bodoh. Cuman ilmu-ilmunya Ibnu Taimiyah yang begini disembunyikan itu. Ya, disembunyikan. Nanti kalau muncul kitabnya dibuang, ya dibakar, jangan sampai keluar. Wah, tiwas awake dhewe melu Ibnu Taimiyah ujug-ujug ngerti-ngerti ini padha karo NU wis nanti mau ngeri ngerti gitu. Nanti begitu. Ya kan? Sembunyikan. Seperti e, kalau kita baca Muhammadiyah adalah N NU itu ada satu buku Muhammadiyah adalah NU. Itu bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang yang fikihnya itu prokser 100% sama dengan fikih orang-orang N NU-nya sama kok. Oh, ya memang sa sama. Sampai di mana tadi ini Oh NU ya itu. Ditalkinkan, ditalkinkan. Selesai kan prosesi prosesi standar NU kalau meninggal dunia itu ada standarnya. SNI itu. <laughs> NU soalnya kan ya. Jadi NU itu kalau meninggal dunia ada ada apa namanya standar standar pemakaman itu ah, ada disolatkan. Itu pasti kan ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau NU ada standarisasinya. Ya ditahlilkan. Oh iya, kita sebagai warga NU harus punya standarisasi dan harus kasih tahu keluarga. Saya kalau mati begini loh caranya ya. Jangan sampai tidak sebab saya orang NU. Setuju? Setuju, ini NU kok ya. Kalau yang lain nggak setuju nggak jadi masalah. Kalau wong bukan NU. Jadi yang bukan NU jangan ma marah. Ya toh keyakinan Anda boleh beda tapi kita tetap sau saudara. Betul? Oh, iya, memang begitu. Saya ngapain yang ngono kuwi? Ya bagus begitu. Boleh beda tapi kita sau saudara. Jadi begitu dengar judulnya NU NO, langsung nggak jadi nonton oh nen jebulane NU toh salah sido. Nah, ya enggak apa-apa <laughs> gitu. Jangan gelo, ini NU jadi Anda kalau nggak suka ya ya usah non nonton tayangan ini, enggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap bersau darah wong NU ku ya Islam, sing ora NU ya Islam kan alhamdulillah Anda pada channel yang benar NU <laughs> ya. Maksudnya ini majelisnya orang-orang NU. Lanjutkan? Oh ya. Terus ceramah dalam-dalam kubur. Saudara-saudaraku, di sini gelap gulita. Ya cetok, kenapa? <laughs> Oh, dalam tanah kok ya. Dalam kubur masuk. padang dia gelap guli, gulita urung mati tenanan soalnya. Ini kan mati eto, etoan matinya pura pura. Jadi ya PLN belum sampai ke alam kubur gitu ya. ya kalau masuk ini ada PLN alam kubur, kita akan bayar tuh begengsernya berapapun kita bayar. Berani enggak? Bayar ya? Bayar bisa murup di alam barzah. PLN bisa menyala di alam barzah. Wah, nomor token sekian. Oh, bayar kita. Bayar. Tapi kan nggak bisa ya. Gelap gulita. Panas, ya, jelas panas tuh ya. Lawang diimpit sama tanah, ya antara tubuhnya dengan tanah cuma terlindungi pak papan. Kemudian tidak ada lubang udara sama sekali. Ceramah setengah jam kurang lebih. Terus digali, dikeluarkan, hidup. Masih hidup. Kok bisa Beb masih hidup? Nyatanya sampai hari ini masih hidup. Lah kok bisa? Lah mati itu urusannya malaikat Israel. Lah belum dijemput ya berarti masih hidup. jangan hidup? Hidup. Kenapa? Belum mati kan begitu. Sepele, ya karena belum ma mati. Kenapa belum mati? Karena belum dijem belum dijemput. Banyak itu orang yang kelihatannya mati nyat nyatanya belum mati, lawang belum dijemput, belum dijemput. Kalau dimati-matikan ya enggak mati-mati kalau belum dijemput. Betul ya? Itu ada orang gagal bunuh diri banyak tuh. Banyak. Wow, tiwas gitu ya, menjatuhkan diri dari lantai lima sebuah hotel. Wow, tekan nisor, prak, orang mati. Orang mati ya ora urip. Nauzubillah min Dari Dikira dia kalau jatuh dari lantai lima itu bisa buat dia mati. Yang bisa buat mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu NU begitu ya. akidahnya NU. Itu akidahnya. Tapi yo ya coba jajal, tak jajal yo ya mati apa ora. <laughs> Jangan. Jangan menjajal sebab-sebab mati gitu kan. Ya, ini tadi adegan yang ditayangkan oleh teman saya itu, itu kalau di syuting ada tulisannya adegan berbahaya. Jangan ditiru di rumah masing-masing. Ini dilakukan oleh tenaga profesional dalam akidah. Ya, NU sejati. Saya nanya, wiridmu apa? Wiridnya apa? Kok bisa setengah jam 40 menit dikubur urip-urip ora mati? Kok ora mati? Wiridnya apa gitu? Gak pakai wirid, Bib. Gampang itu. Gampang gimana? Bang, saya mau nanya, Bib. Mati urip itu yang ngasih siapa? Ya Allah, ya wis. Maksudnya, nah ya udah. Mati hidup yang ngasih Allah, ya udah. Apakah oksigen itu yang memberikan kehidupan? Bukan. Bukan tapi bukan. Yang berikan hidup siapa? Allah. Ya udah. Maksud lu Kok cuman begitu? Lah iya, begitu aja. Terus ya wes saya dipendem ya saya ngomong. Eh, jantung. Yang buat hidup saya bukan detakmu. Walaupun engkau berdetak belum tentu saya itu hidup. Banyak orang tuh yang jantungnya berdetak tapi ruhnya udah melayang dan udah meninggal dunia. Lah kenapa? Kesetrum. Mungkin ya dan banyak orang itu yang yang dikira sudah mati, jantungnya mandek, jantungnya man, mandek, nyatanya masih hidup. Betul kan? Iya. Saya hidup bukan karena detak jantungmu wahai jantung. Eh, oksigen. Kamu memang dibutuhkan untuk hidup. Kamu dibutuhkan untuk hidup. Tapi hidupku bukan karenamu. Tanpamu aku juga bisa hidup. Karena yang menghidupkan aku bukan engkau. Tapi yang menghidupkan aku adalah Allah Rabbul Alamin. Dah. Saya yakin hidup saya karena Allah. Mati saya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin? Siap dikubur? <laughs> oh, yakin sih yakin. Cuman kan yakinnya itu tingkat kita kelas berapa? Kelas teri, kelas kakap, kelas hiu, tergantung kan ya. Kelas paus, ikan ikan itu kan macam-macam kelasnya ya, sama-sama ikan. Cuman begitu dia yakin betul. Yakin betul yang ngasih hidup Allah, yang buat mati hanyalah Allah. Bahwasannya yang namanya oksigen itu cuman jalaran, itu cuman sarana, detak jantung itu cuman sarana. Subhanallah karena yakinnya kuat sampai hari ini dikubur hidup terus dan mudah-mudahan nggak matinya pas dikubur. Ya, matinya nanti panjang umur, meninggal dunia husnul khotimah baru dikubur. Jangan pas praktek ceramah dikubur mati, kesian panitianya geger nanti. Ya. Jelas sampai di sini? Apa kaitannya dengan yang tadi? Kaitannya dengan sarana. Jadi oksigen itu sarana hidup. Ya, amal soleh sarana masuk surga. Memang sarana dibutuhkan, tapi jangan berpegangan pada sarana. Alangkah hebatnya orang yang dia sudah sarana itu dia bawa sebanyak mungkin, tapi nggak gondelan, nggak pegangan. Kenapa? Karena sarana itu kecil. Sarana itu ke Misal saya mau nanya, jenengan mau diajak pergi ke Medina, mau atau enggak mau? Mau. Disangoni atau punya sangu, punya sangu 100 juta pergi ziarah Nabi SAW ke Madinah, jenengan bawa sangu 100 juta, mantap atau enggak mantap? Mantap atau nggak mantap? Kenapa mantap? <laughs> Ibu-ibu itu mesti sangone akeh. Padahal saya mau nanya, di Medina itu mau apa? Ziarah. Terus kalau ziarah itu kira-kira ketemu Kanjeng Nabi butuh duit banyak enggak? Enggak. Berarti duit 1 juta buat apa? Wajah-wajah belanja belanja ini kelihatan di atas. Terus pokoknya mantap ya Bu ya. Wah, oleh-oleh ya kan? oleh-oleh. Padahal produk tanah abang oleh-olehnya. Semua ada di situ. Intinya uang banyak mantep untuk bekal, untuk sangu, untuk oleh-oleh, untuk jajan, cari penginapan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi lebih mantep mana? Lebih mantep mana? Kalau jenengan ditemani sama bos jenengan yang kekayaannya itu 50 triliun. Terus ngomong kepada kita, kamu tak kancani yo, tak temeni berangkat ke Madinah, tak temenin. Saya ngerti kamu punya sanggup 100 juta. Udah nggak usah mikir 100 jutanya. nggak usah mikir, kamu ikut saya saja. Pokoknya masuk toko nanti bareng sama saya. Butuh barang tinggal duding, saya yang bayar. Pilih mana? Ini mantep mana? 100 juta atau bos yang punya uang sekian triliun tadi? Bos tadi kan ya? Lebih man? Mantep. Karena gak akan pisah. Ditemani terus. Butuh apa-apa tinggal duding. Saya yang ngurus. Ada jaminan dari bos. 100 juta kita memang sudah banyak. Betul? Tapi uangnya bos ini lebih banyak. Kita lebih mantap sama bos kita ketimbang 100 juta kita. Benar kan ya? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Amal soleh kita sama Allah penting mana? Nah, betapa gayanya, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Kalau kita punya amal soleh, kemudian kita pede, nggak butuh Allah lagi. Saya sudah sholat, nggak butuh Allah. Saya sudah puasa, nggak butuh Allah lagi. Saya sudah zikir banyak, nggak butuh Allah lagi saya. Saya sudah ibadah pol-polan, nggak butuh Allah lagi. Ini sombong atau nggak sombong? Lah kira-kira Allah lihat orang yang model begitu, kira-kira Allah senang atau jengkel? Nah, kira-kira kalau udah Allah jengkel masuknya surga atau neraka? Neraka. dia nggak nggak butuh Allah bagaimana? Oh dia pede dengan amal solatnya, dia merasa masuk surga. Ini dia tidak pernah minta sama Allah, ya Allah, tolong terima amal solatku ya Allah, tolong ampuni aku. Gak pernah. Minta ampun aja itu jarang. Aku maksiat gak pernah minta ampun dari apa. Model-model seperti Habib Novel itu maksiatnya kakean pantas istighfar. Kalau saya ini gak pantas istighfar. Saya ini hidupnya toat terus. Misal gitu kan ya. Pedenya luar biasa. Tapi ini pede kebablasan sampai pede kepada Allah nih ya kepada Allah itu. Dia merasa bersih, merasa eh, apa namanya yakin dengan bekalnya, lupa sama yang punya bekal. Karena yang punya bekal Allah, yang punya surga Allah, yang menguasai semuanya Allah. Mestinya kan tinggal ngomong toh ya. Sudah bekalnya banyak, tinggal ngomong. Gusti, alhamdulillah engkau udah kasih aku bekal bah, banyak. Tolong diterima. Tapi aku sama sekali ya Allah gak pede sama bekalku, aku pedenya sama kamu ya Allah. Aku percaya sama kamu, gak percaya sama bekalku. Aku percaya sama kamu. Tolong ya Allah ya. Engkau bilang saya terima gitu. Selesai ya Allah. Nah orang yang seperti ini hidupnya akan selalu merendah, merendah, merendah. Tidak ada kesombongan. Sebaliknya orang yang yang mengandalkan amal solehnya. Dia itu memang sebuah keharusan ya. Orang mau ke surga dia harus cari amal soleh sebanyak mungkin karena itu sah sarana Istighfar, sarana ampunan. sodako sarana ampunan. Sholat, sarana ampunan. Orang mau masuk surga, butuh diampuni. Sholat lima waktu. Satu sholat, ke sholat yang lain. Mengampuni dosa-dosa kecil di antara kedua, keduanya. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Mengampuni dosa-dosa kecil selama satu ming, minggu, dari hari raya yang satu ke hari raya yang lain, mengampuni dosa-dosa sepanjang ta sepanjang tahun. Amal soleh itu sarana am ampunan, istighfar sarana ampunan, sodakoh sarana ampunan. Cari ilmu duduk seperti ini nanti terakhir ada malaikat yang berdiri angkumu maghfuran lakum. Silakan pulang berdiri, dosa kalian telah diampuni oleh Allah taala semuanya. Ini juga sarana am ampunan. Ini sarana. Memang jalarannya harus diambil, sarananya harus diambil, tapi jangan jadikan itu andalan. Kenapa? Kan semua yang tahu rahasianya diterima atau tidak hanyalah Allah. Jadi yuk kita gondelan pada Allahnya, berpegang pada Allahnya. Alhamdulillah saya udah ngomong 50 menit. Jenengan saya ajak ngomong 50 menit terasa? Ya karena jenengan bukan manu, saya udah megap-megap begini. Ya, saya hanya mendengar ya. Alhamdulillah. Ini dikit-dikit aja, tapi ada tanya jawab ya, tanya jawab. Maksud saya materi ini kan e, Al-Hikam ini sebetulnya kitab yang dikatakan kitab berat. Kitab berat. Kitabnya sih tipis, enteng. Cuman isinya yang berat. Saya pengen menghilangkan kesan itu. Pengen menghilangkan kesan itu buat teman-teman yang cari ilmu. Al-Hikam itu kitab yang yang ringan. Kitab yang ringan untuk dipelajari dan ringan untuk diamalkan. Ringan dipelajari, ringan diamalkan. Tapi manfaatnya besarnya luar biasa. Jangan kitab itu dijadikan momok. Wah, al hikam mabut. Wah, itu ilmunya para wali. Ya justru. Masa kita cari ilmunya para gali? Kan aneh. Buat yang di luar sana, gali itu istilah untuk orang Jawa Tengah gitu kan. Solo. Gali itu preman gitu ya. Preman. Mungkin yang lihat eh, gali itu apa? Oh dongguyu kabeh ramudeng gitu ya. Ya. Gimana kita cari ilmunya para wali? Makanya kita belajar buku-buku atau ucapan-ucapan para wali. Wadah yang ngomong. Cari ilmu kok ilmunya para wali. Cari ilmu tuh Al-Quran dan hadis. Aduh model ngono meneh gitu ya. Mumet saya ngedepi orang yang yang dikit-dikit Al-Quran, hadis. Dikit-dikit Al-Quran, hadis. Mumet saya. Ya mas jenengan itu karepnya podo sama saya. Sama, sebetulnya kita ini sama. Cuman bedanya satu. Anda itu menganggap Al-Quran hadis itu ya yang Anda sampaikan udah itu mesti pas gitu loh pas karena menurut pola pikir Anda. Jadi Al-Qur'annya itu Anda atur sesuai dengan otak Anda. Ini loh dalilnya, sesuai otak Anda sendiri. Hmm. Berarti yang bicara Allah atau otak kita ini kalau kita seperti itu. Yang bicara bukan Allah, padahal Al-Qur'an itu kalamullah. Betul? Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Betul? Tapi yang namanya kalamullah ya biar jadi kalamullah, jangan jadi kalammu. Yang namanya sunatul sunatul rasul, hadis rasul, ucapan rasul, perbuatan rasul, biar jadi ucapan rasul, perbuatan rasul, jangan jadi ucapanmu. Maksudnya begini, ojomba mbak otak-atik sak karepmu dhewe. disesuai dengan pola pikirmu. disesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Tuh orang-orang NU cuman niru bapak-bapaknya. Niru bapak-bapaknya. Cuman niru bapak-bapaknya. Persis. Tuh di Al-Quran dikatakan. Mereka ketika ditanya jawabannya. Dulu bapak-bapak kami seperti ini. Pinter awakmu. Ngutip Al-Quran. Tapi sayang salah alamat. Kenapa? Lawang ayat itu ayat untuk orang kafir kok. Orang kafir kalau disuruh beriman jawabannya bapak saya dulu begitu jadi saya ikut. Itu orang ka? kafir. Orang NU itu bukan orang kafir. NU itu ahlus sunnah wal jamaah. Gak ada judulnya orang kafir. Cari agama apapun. Kok ahlus sunnah wal jamaah? Ada enggak? Gak ada tuh ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau niru bapaknya justru benar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga begitu bapakku. Ya kan? Nabi Ibrahim itu membanggakan bapak-bapaknya. Kenapa? Lah bapak iyo nabi. Simbah iyo nabi. Itu kan ke atas nasabnya nak Nabi. Yo pantas turunan nabi membanggakan nah. Nabi kan begitu. Lah kita pantas turunannya wali membanggakan wali. Dulu bapak saya ngajari saya tahlilan. Yo pantas bapak e wali yo ditiru. Paham? Jadi jangan Jangan salah tafsir. Salah ayat dicomot. Nih Al-Quran, nih hadisnya. Nih Al-Qurannya, nih hadisnya. Wong NU ya rodok ngono kok. Kayak iya Al-Quran hadis. Oh, iya, iya. Apa jojo salah loh. Kacau ini. Itu NU rodok enggak pernah. Belum belum NU bener itu ya. Belum. Kita jadikan bener nanti. Ya kita jadikan bener. Jadi Al-Quran hadis memang betul Al-Quran hadis. Tapi jangan sesuai kepalamu. Jangan. Lah biar nggak sesuai kepalamu, nggak sesuai kepala saya, nggak sesuai kepala kita, caranya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Sesuaikan dengan kepalanya orang-orang yang ngerti. Siapa yang ngerti ulama? Makanya satu ayat, satu hadis, ojo karepmu tapi karepnya ulama. Jangan cuma satu ulama, tapi ulama yang kepalanya ratusan ulama, ribuan ulama, karepnya bagaimana tuh ayat ini? Karepnya bagaimana hadis ini? Dan ulama-ulama yang mudeng karatnya ayat, karatnya hadis itu namanya waliullah. Paham? Makanya kita belajar ilmunya para wali. Sebab para wali mudeng ilmunya kanjeng nah, Nabi. Mudeng ilmunya all, Allah. Kalau kita belum mudeng. Makanya kita nggak berani mencolot langsung ke Al-Quran. nggak berani mencolot langsung ke hadis. Betul Al-Quran kita hatamkan. Betul Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Orang NU itu seneng tuh hataman Bukhari tiap tahun. Betul kan ya? Hatam tiap tahun. Keren loh. Wah, pesantren-pesantren tuh Ya kan tiap tahun kan? Khatam Sahih Bukhari yang 6666 eh kok segitu ya? Hadis Rasul. Banyak kan itu? Berjilid-jilid, empat jilid Sahih Bukhari tergantung yang nyetak mana gitu kan? Percetakan mana. Tapi itu kan tebel kitabnya. Itu tiap tahun pesantren-pesantren khatam. Pengajian-pengajian khatam. Kok pesantren? Majlis Ar-Raudhah aja tahun kemarin khatam. Betul kan ya? Baca, baca. Tiba, dibaca. Kalau memahami, nanti dulu. Mahami kita ya tanya sama ulah ulama. Gak asal, ini loh haditnya, ini loh Al-Qur'annya, ini loh haditnya, ini al quran Oh, sepuro nengkang kata, yang ngomong siapa kamu? Oh, maaf. Gak berani saya. Kalau yang ngomong itu para ulama sendiko dawuh. Lah orang N itu begitu. NU itu judulnya taat sama ulama. Betul kan? taat sama ulama. Dan alhamdulillah ulama NU itu ya doyan tahlilan, sholawatan, yasinan dan lain sebagainya. Sampai di sini jelas? Ya, salah satunya kitab Al-Hikam. Ini kok saya bablas begini gara-gara jenengan nih mesti ini. Lanjut dikit boleh? Memang ini harus dimantapkan ya akidah ya, harus. Memang tiap hari kita harus mantapkan akidah kita dan akidah teman-teman kita. Ini Indonesia ini harus dijaga akidahnya. Jangan sampai akidah di desa-desa, di kampung-kampung, di kampus-kampus. Kampus-kampus ya. Di perusahaan-perusahaan rusak. Karena karena pemikiran-pemikiran yang sem sempit. Jangan sampai. Maka harus kita jelaskan. Betul, kita balik pada Al-Quran dan Hadis, tapi harus lewat jalur yang pas. Lewat jalur yang pas. Boleh ngasih contoh? Wah ini mulai semangat di atas nih. Boleh ngasih contoh? Boleh. Boleh. Saya mau ngasih gambaran yang sederhana, ya sederhana. Istri Nabi ketika ditanya, e, bagaimana akhlak Nabi? Salam. Jawabannya apa? Karena hulukuhul Quran. Saya dapat ilmu ini tadi ketika khutbah Jumat dengarkan ceramahnya menantunya Habib Syekh lu ilmu itu kalau dapat dari mana ya disebutkan. Ojo terus wah Habib Novel hebat ya. Wah, aku kurang tahu kerungu, Bukan, ini bukan karya saya ini. <laughs> Ini saya dengar dari ceramah anak mantunya Habib Syekh. Khutbah Jumat tadi saya dengarkan. Saya dengarkan gitu. Oh. Jadi yang yang dengar ini untungnya nih alhamdulillah telingane krungu karena banyak khutbah Jumat orang ngrungokke khusuk tapi orang krungu. Eh, apalagi misalnya gitu ya, kadang kita ini sok sombong, Allah sing ceramah cah cilik gitu kan ya. Setur wae. Ya, ada itu model begitu ada <laughs> gitu. Kan gitu. Memang yang ceramah jauh lebih muda dari saya. Oh, judulnya mantunya Habib saya sangat muda. Terus ngomong gitu. Bawakan hadis ini, eh, bawakan cerita ini. Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya, Rasul tuh akhlaknya bagaimana? kana khulukuhul Quran. Ini saya jabarkan ya. Saya dapatnya dikit, tapi dikit itu masuk ke saya jadi banyak. Paham? Dapatnya dikit, masuk ke saya jadi banyak. Ibarat itu ya bensin, pom bensin atau jenengan mobil bensin, kemudian kok ininya dibuka. Kerannya dibuka, terus dikasih korek yang menyala. Apinya dikit, tapi jadinya Berdak gitu kan. Kalau dimasukkan ke mobil yang meledak. Nah ini saya terbakar. Uh, uh, ini ilmu yang luar biasa. Wah aku ki mau kitab ki ya bolak-balik, tapi kok burung ngintuk sing ini. Ini kok belum dapat ini ya. Jadi saya tadi syukur betul. Alhamdulillah akhirnya dapat ilmu baru. Akhirnya dapat ilmu baru. Mau dengar? Wani Piroh. jenengan itu sebab itu wani piro mesem tok gitu kan ya. Untung tuh para uma, ulama, para kiai, para habaib tidak pernah kemudian mau ngasih satu ilmu ya, ya silakan ya bayar dulu seribu-seribu enggak ada kan? ada. Ilmu ya dibagi gitu aja kan cuma cuma memang ilmu untuk dibagi karena dengan dibagi nanti dia akan tambah banyak, akan tambah banyak. Nah, kalau duit aja dibagi tambah banyak, apalagi il ilmu. Ya. Istri Rasul Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti orang yang pengen tahu isinya Al-Quran, ya harus tahu kanjeng Nabi. Paham? Paham? Makanya jangan gaya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tapi kanjeng nabinya nggak dipelajari. nggak ngerti kanjeng nabinya. nggak mengerti hidupnya kanjeng nabi. nggak ngerti bagaimana kanjeng nabi dengan sosok dengan para sahabatnya. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan teman-temannya, dengan yang telah meninggal dunia. nggak ngerti dia. Dia nggak baca itu buku-buku sirah nabawiyah. Dia nggak baca buku tentang bagaimana syama'il Muhammadiyah SAW. Bagaimana sifat-sifat mulia. Rasulullah SAW dianggap ini nggak penting. Yang penting Al-Quran. Hei! Mas. Memanggil bung kan nggak enak ya. Mari bung rebut kembali. Itu alu-alu Bandung ya. Mau tahu Al-Quran kamu harus tahu Nabi. Sallallahu Gak tahu Nabi, gaya bilang tahu Al-Quran, mesti salah. Mesti sa salah. Kenapa pasti salah? Karena kalau mau tahu Al-Quran, harus ngerti Al-Quran yang udah diterjemahkan. Dalam bahasa kehidupan. Karena Al-Quran itu Allah. Siapa toh yang tahu karepnya Gusti Allah? Siapa yang tahu maksudnya Allah? Siapa yang tahu apa yang digendaki Allah? Siapa yang tahu apa yang diinginkan Allah? Dengan ucapannya. Contoh. Misal saya bilang. Bilang ya. Air panas. Jangan paham maksud saya? Kan kira-kira loh. Cuman kira-kira. Betul kan ya? Tapi kalau saya ngomong kepada Mas Edwin atau Mas Abdul Wahid, air panas, paham? Maksudnya minta air putih yang ha, hangat, bukan air panas mendidih. Kan begitu, dia paham. Kenapa? Karena udah ngerti karep saya. Paham kan? Udah ngerti karep saya. Jadi kalau jenengan pengen ngerti air panas, itu Ustaz Novel, Pak Novel, terserah jangan manggil saya apa, Habib Novel, Kiai Novel, boleh nggak jadi masalah. Oh itu cuman se sebutan. Memangnya kalau jangan sebut saya Pak Novel terus berubah saya? Ya enggak. Memang bapak-bapak gitu. <laughs> Apapun sebutan saya dipanggil gitu. Itu tadi kok ngomong air panas. Maksudnya apa? Nah kalau jenengan tiba-tiba datang bawa air panas kasihkan. Ini beb gitu ya. Aku sing jaluk sapa kan begitu ya. Saya enggak minta air panas kan jadinya salah. Maka nanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Yang terdekat, yang biasa bergaul, kan begitu. Maksudnya apa? Betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngomong, Al-Qur'an itu kalamullah. Lah kalamullah itu enggak turun dari langit ujuk-ujuk kitab, enggak. Kalamullah itu diturunkan tidak kemudian disampaikan pada sahabat langsung 30 juz enggak. Nabi langsung dikasih 30 juz, tapi Rasul disuruh menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul menyampaikan Al-Quran itu ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Selama hidupnya setelah menjadi Nabi 13 tahun. Al-Quran itu sempurna 13 tahun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lah kok kita cuman modal ngaji, baca terjemahan, terus bilang ngerti maksudnya Gusti Allah. Kan ya kurang ajar. Paham Ibu? -ibu? Yang di atas itu tenang semua pada tidur atau sempat sempat tertidur ya. Ini kalau ibu-ibu di atas begini aja udah nyaman, maka kita nggak usah nggak usah rapikan yang di atas ya. yang di atas dirapikan atau nggak dirapikan? Dirapikan. Oh dingin. Oh memang ini berdinding ya musim apa namanya bunga bunga mempelam gitu kan mangga jadi ya hawanya agak di Dingin. Yang di atas dingin, yang di bawah sumuk kan? Sumuk panas di sini panas kok, Bu? Mungkin Anda masuk angin kali ya. Ya, kesalahan pada tubuh Anda bukan pada tubuh kami-kami. Mohon maaf, sedikit bercanda biar tidak terlampau tegang. Lanjut ya. Lanjut. Ini ini menarik ini, ini pemahaman yang menarik. Jadi mau tahu Al-Qur'an ya harus tahu nabi. Kalau yang nyampe ke nabi, yang bawa nabi, yang yang udah ketemu Allah itu cuma nabi. Yang lain belum loh, sepuro kang kathah. Yang lain belum. Apalagi jenengan. Oh Nabi Musa aja belum ditemani Gusti Allah. Betul kan? Belum kan? Makanya Nabi Musa ketika Mi'raj ketemu Rasul itu balik, oh balik, oh balik, balik lagi. Nyuruh kajeng Nabi balik ketemu Allah. Kenapa? Senang. Kamu baru ketemu Allah. Yes, dilihat sama Nabi Musa. Uh, uh indahnya. Uh, seperti ini toh. Orang kalau baru ketemu Allah seperti ini ya. Uh, pancarannya begini. Uh, ojo midun, balik. Nabi Musa itu yo pengen ketemu Allah tapi nanti dulu nanti. Kalau Kanjeng Nabi belum kiamat udah ditemoni Nabi Musa dan yang lain nanti dulu. Ya kan? Ketemu dalam arti seperti Rasulullah SAW. Ini dohir syariat ya. Ini dohir syariat. Kita nggak bicara bab hakikat. Ini dohirnya syari syariat. Dan Nabi udah ketemu Allah, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Itu ayat Al-Qur'an, Allah yang ngomong. Rasulullah itu dan para sahabatnya keras terhadap orang kafir, sayang terhadap sama mereka. Betul? Itu ayatnya. Tapi Kanjeng Nabi, tonggonya Nabi Yahudi, Yahudi sakit kok ditilii Kok dijenguk? Yahudi sakit dijenguk. Katanya keras sama orang kafir. Apalagi Yahudi, betul? Lah nyatanya ini tonggonya Yahudi. Sakit, kok dijenguk, kok ditilii? Oh berarti keras pada orang kafir itu syarat dan ketentuan berlaku. Nah kok ngerti syarat ketentuan berlaku? Ya taunya dari nah, Nabi. Kan begitu ya? Tahunya dari Nabi. Makanya orang yang nggak mau belajar sejarah Nabi, nggak mau ngerti akhlak Nabi, nggak mau ngerti kehidupan Nabi, nggak mungkin mudeng Al-Quran. Kalau mudeng, menurut akalnya sendiri, salah pikirannya. Lah NU, Ahlus sunnah wal jamaah, para Habai, para kiai, nggak mau salah pikir. Makanya tiap malam Jumat maulidan. Paham? Entah malam Jumat, kalau Habib Syekh malam Kamis. Ya kan? Malam kemis sebulan sekali ada mau lidan. Betul kan? NU ngajarkan tuh baca burdah, baca itu barzanji, baca itu diba, baca syaruful anam, baca itu yang namanya simtut duror. Baca, kenal, biar kamu kenal nabimu. Biar kamu ngerti nabi, biar cinta sama nabi, biar kamu ngerti bagaimana hidupnya nah, nabi. Nah, kalau udah ngerti hidupnya nabi, maka dia akan ngerti, oh ini loh Al-Qur'an tuh begini toh. Al-Quran itu seperti ini. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu nanti diterimanya bisa pas plek. Hmm. Plek. Oh, karapnya begini. Plek. Makanya kalau ada orang ya cuman baca Al-Quran tok. Ya hasilnya betul. Coba masih ingat hadith. Alimu auladakum salata khisal. Ingat? Masih ingat? Lupa. Lupa atau nggak pernah dengar? Nggak mungkin nggak pernah dengar. Mau ini para kiai ulama dimanapun dia nyampaikan hadis ini kan ya. Ajarkan kepada anak-anak kalian tiga hal. Betul kan? Nomor satu apa? Hobi nabiikum sallallahu Cinta pada nabimu. Kemudian apa lagi? Cinta kepada keluarga nah, nabimu. Betul? Yang ketiga apa? Al Al-Quran. Saya mau nanya, kenapa Al-Qurannya nomor tiga? Nah. Hebat mana Al-Quran sama Nabi? Ya Al-Quran kalamullah kan begitu ya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ajari Al-Quran urutan nomor tiga? Nomor satu, ajari cinta pada Nabi. Ajari cinta pada keluarga Nabi baru ajari Al Al-Qur'an, betul? Sekarang diwale ajari Al-Qur'an, ajari Al-Qur'an, ajari Al-Qur'an. Plus enggak diajari enggak diajari cinta Nabi, gak diajari, diajari cinta pada keluarga Nabi, bahkan ada yang ngajari Allah keluarga Nabi ya padha wae menungso. Nauzubillah min dzalik. Paham? Kenapa sama Nabi disuruh mengajarkan cinta Nabi dulu. Sebab kalau nggak cinta Nabi, nggak bakal mudeng Al-Qur'an. Ya kan? Kalau nggak cinta keluarga Nabi, nggak akan mudeng Al-Qur'an. Sebab yang mudeng Al-Qur'an itu keluarga Nabi, sahabat Nabi. Yang mudeng Al-Qur'an itu nah, Nabi. Nanti kalau orang cuma belajar Al-Qur'an, jadinya orang itu mudeng ayat-ayat Al-Qur'an tapi sesuai kepalanya sendiri. Jadinya ya begitu. Sama orang kafir keras. Wah, kata orang kafir, kafir dipenderin. Ya, naudzubillah Amin. Tidak begitu. Makanya belajar kepada Nabi, belajar pada keluarga Nabi. Nah, ternyata ilmunya Nabi diwariskan pada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian diwariskan pada ulama-ulama setelah beli beliau-beliau itu. Makanya kita mengkaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam inilah Al-Qur'an yang berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Qur'an ilmunya terus dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia. Bahasa kehidupan, bahasa yang biasa. Paham? Ya, ini jadi kalau Al-Hikam itu semuanya itu 264 bait itu semuanya ya kurang lebih adalah terjemahan-terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi intisarinya ini kalau diambil tuh intisarinya itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dalam bahasa kalimat-kalimat hik hikmah. Makanya jangan ngomong, lah ngapain belajar kitab Al-Hikam? Lebih baik baca Al-Qur'an. Ini kita lagi baca Al-Qur'an, <laughs> lagi baca. Mocoki orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bukan cuma itu Kamu mempelajari kasih sayangnya Allah Itu lagi baca basmalah Betul kan? Itu lagi baca bas basmalah Mempelajari oh kasih sayangnya kucing sama anak-anaknya begitu toh. Oh kasih sayangnya sapi sama anak-anaknya begitu toh. Oh kasih sayangnya ibu sama anak begitu Itu lagi mempelajari kasih sayang Allah Jadi nanti mudeng itu mananya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kita belajar kita hikam ini dalam rangka untuk ngerti maksud dari wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan Al-Hikam itu bagian dari penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Tuh, dua-dua lewat 18 menit. Masih berminat tanya jawab? Masih. Untuk kali ini ada tanya jawab atau sudah dulu? Sudah dulu ya? Tanya jawabnya minggu depan boleh? Nah minggu depan siapkan pertanyaannya. Kan sudah jelas, kajiannya sudah jelas kan? Sudah jelas. Nanti minggu depan nanya yang hari ini boleh. Jadi, Bip, Jumat yang lalu diterangkan begini-begini. Saya ada pertanyaan. Iya kan? Persiapkan. Pertanyaannya ditulis boleh. Jadi jenengan udah siapkan dari malam ini. Wah tak takon ini yang wangel-angel pipi. Boleh. Jenengan nanya sesulit apapun boleh. Oh, saya nggak jawab juga boleh. Iya. lo gitu aja kok repot. Oh, paling saya baca, maaf Pak tulisannya nggak jelas. Selesai. Gaya dikit. Well, maaf Pak tulisannya nggak jelas. Angger reso jawab nggak bisa jawab, bilang aja. Maaf Pak tulisannya nggak nggak jelas. Itu kan ngelak halus. Ya mengelak ha? Ah, halus. Ya insya Allah kalau nggak paham saya ngomong, maaf Pak ini belum paham jawabannya yang pas bagaimana. Nanti kita pending dulu, saya pelajari dulu. Lalu Imam Syafi'i kalau ditanya nggak ngerti ngomong nggak ngerti. Oh, hmm. hmm. Imam Syafi'i orang ngerti. Ya, orang ngerti kok terus bina. Masuk mau dibuat ngerti-ngerti. Kalau yang belum tahu ya bilang belum. Belum tahu. Ya, insyaallah begitu. Nah, alhamdulillah hadirin. Ini majlis kita lagi kita usahakan di finishing itu sampel dua kalau kita jenengan noleh ke belakang sana itu kan ada e, roster sama apa figuranya gitu ya. Lengkung itu warna putih itu ya. Cakep atau enggak cakep itu? Nah itu tuh contoh nanti kira-kira keliling tuh jadinya seperti itu semua. Itu yang udah final seperti itu walaupun itu belum maksimal ya. Yang udah final seperti itu. Dan itu kerjaan tangan bukan tukang tapi teman-teman Raudhah malam kerja bakti itu ya. Ternyata teman-teman ini sekarang pinter ngecat bisa. Jadi Ibu kalau butuh tukang cat nggak usah repot-repot. Ini relawan Raudhah udah terlanting ya. Ngecat ini berkat eh, pekerja bakti terus ya. Nanti insya Allah kita jadikan seperti itu semua. Kemudian atapnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini belum dicat, tapi nanti seperti ini rapi, itu nanti yang putih semua. Kemudian tiangnya atas, nggak begitu bu, tenang bu, minimal seperti bawah, ya kan? Ke atas. Kemudian nanti sela-selanya ini ada yang di belakang itu ada contohnya dikit, ada apa eh, stainless itu ya, yang nempel di di tiang itu nanti akan seperti itu. Nah depan, depan itu saya robohkan keseluruhan yang bangunan selain tiga lantai itu akan saya roh robohkan. Insyaallah doakan Senin atau Selasa udah finish merobohkan semuanya. Sehingga depan itu bisa jadi lahan parkir dan kalau jamaah itu membludak justru bisa dipakai maksimal, bisa dipakai maksimal. Nah, nanti di pojok itu ada kantor kantornya Ar-Raudhah ya, kantor Ar-Raudhah. Kemudian ada seperti seperti kedainya uh, eh, ar yang mau beli jaket, yang mau beli eh, buku-buku uh, nanti di situ. Terus yang mau ngopi silahkan bawa dari rumah masing-masing ya. Misalnya begitu kan, ada kan orang yang bawa kopi ditaruh itu duduk di situ, "Beb, saya mau duduk di sini kok." Kelihatannya kok di sini ilhamnya bagus gitu ya. Boleh di situ ya. Duduk santai. Di pojok sana Allah seperti yang kita rencanakan ada gazebo, eh, bawahnya itu nanti rumput, di sampingnya ada uh, ayunan. Jadi bapak-bapak yang masa kecil kurang bahagia boleh ayun-ayun. Ya, boleh oh, ayun-ayun ya. Terus ada itu apa itu yang yang begini namanya apa? Juncit ya. Jungkitan. Ya bahasa Indonesia memang jungkitan kok. Kalau disuntik jungkitan. Jungkitan. Nah, mungkin nanti yang sama temannya yuk jungkitan yuk dhisik cilik kita ungin loh, enggak apa-apa. Jadi misalnya bawa anak anaknya biar main-main di sana nggak jadi masalah misalnya pas pengajian yang sore atau apa gitu kan. Nah, biar biar biar enak gitu. Nantinya seperti seperti itu. Depan bu, akan saya kasih kolam ikan kecil. Nanti ada ikannya. Siapa tahu yang mau pengen lihat ikan ke Untuk ikan sama anaknya gitu. Oh, ikan <laughs> gitu ya. Jadi kita buat memang ini ar itu taman. Ya memang ta taman. Biar orang masuk sini seneng gitu. Lihat ijo-ijo taman, nyenengkan. kemudian bisa nggak ngaji. Enggak melulu ngaji gitu ndak? Jadi datang ke sini oh, kau enggak pas pengen ngaji enggak apa-apa. Enggak harus pas nggak? ngaji ya. Misal besok jenengan datang ke sini boleh mau ngepel-ngepel enggak apa-apa, boleh. Enggak harus pas nggak? ngaji. Ya, insyaallah begitu. Minta doanya, minta do doanya. Untuk semua yang sudah ikut andil dengan apapun tenaganya, pikirannya, dengan apa materinya saya ucapkan jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Dan uh, eh, insya Allah pembangunan ini terus berlangsung sampai bangunan ini sempurna sesuai gambar yang udah kita kita rencanakan ya, udah kita rencanakan. Mohon doa. Dan saya lagi mohon doa, ini muncul mohon doa juga ya. Ini minta doanya biar dimudahkan Allah ya. Dimudahkan Allah. Dijauhkan dari mata-mata yang jahat. Ya, dijauhkan dari mata-mata yang jahat eh, sehingga semua yang yang dakwah di sini, yang kerja di sini, bangunan ini dan kita semua selamat dari mata-mata yang jahat yang bisa menyebabkan penyakit atau menyebabkan keburukan.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 kedua Al-Fatihah dengan niat semoga semua yang sedang punya masalah yang sedang punya masalah apapun masalahnya Semoga setelah bacaan surat Al-Fatihah ini mendapatkan jalan keluar dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Suharno dan Bapak Joko Santoso dan juga semua yang sedang menulis e, lamaran pekerjaan ya atau tes lamaran pekerjaan, lamar kerjaan atau yang melamar yang dilamar. Ya, apapun itu, khususnya untuk Anda Bapak Joko Suryanto dan yang lain dan tadi untuk yang sakit juga Ibu Sulami dan Anda Muhammad Ilyas Al-Hadiniyah eh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Hidina surat al mustaqim. al-adhin al 'alaihim Ghayri maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, teman-teman kita, khususnya Bapak uh, untuk Ibu almarhumah Ibu Sumirah eh, Pakel Andong Boyolali yang meninggal hari Jumat 14 Agustus. Semoga tercatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah dan diletakkan roh-roh beliau-beliau di sana bersama para nabi, para sudikin, para surat dan para solehin dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirilah. <clears throat> usahakan ini hadir. Ya, usahakan untuk pengumuman yang kali ini usahakan ha hadir. Ansor bersolawat. Ya, ansor bersolawat dalam rangka halal bihalal dan peringatan HUT RI ke-70. Temanya memperkokoh kebinekaan, memperteguh cinta tanah air NKRI. Pembicara Pak Novel bin Muhammad Alidrus. Drus. Ya, pembicara Pak Novel bin Muhammad Alidrus. Drus. Tempat Masjid Al Hikmah. Alamat Jalan Gatot Subroto, Keratonan Serengan Solo ancer-ancer. Bahasa Indonesia apa ancer-ancer itu? Hah? Dena apa-apapun lah ya. Ancer-ancer pokoknya. Utara lampu merah Seraten. Utara lampu merah Seraten. Seraten itu mana? Nah ini repot ini. Ya, Seraten ya Seraten gitu aja ya. ya nanti jenengan buka peta Solo cari Seraten gitu. Kalau dari perempatan Gading, tahu kan dia? Yang yang dikenalkan perempatan Gading, terus ke barat. Ketemu perempatan. Namanya perempatan apa itu? Gemblekan, ya. Perempatan Gemblekan terus ke barat. Ada perempatan kecil. Itu namanya perempatan Selatan. Belok ke utara alias ke kanan. Jenengan belok kira-kira 300 meter kiri jalan ada gereja Kiri jalan ada gere, gereja. Sampingnya gereja persis itu ada masjid namanya Masjid Al Hikmah. Nah, nanti tablik akbarnya di situ. Ya, silakan hadir di sana. Itu untuk menunjukkan betapa eh, kita-kita uh, ini santun ya dan menunjukkan Indonesia ini luar biasa. Masjid jejer gerejo ya. Masjid karo gerejo ini rukun. Ya, semoga umatnya beragama juga ru, rukun dan juga semoga antar pemeluk agama itu bodoh-bodoh muslimnya juga lebih ru, rukun. Nanti usahakan hadir ya hari hari Minggu. Minggu. Tanggalnya 6 September. Nah, jadi bisa di dicatat dari sekarang kan ya. Tanggal 6 September, berarti kurang lebih kan 2 minggu lagi ya. Minggu 6 September. Waktunya setengah 8 malam sampai selesai jenengan datang jam 11 nggak jadi masalah. Enggak masalah kan datang jam 11, masalah emangnya? Enggak toh? Ya, mungkin sudah bubar gitu aja ya. Artinya bebas datang jam berapapun, Bu. Boleh. Diniati ajak teman-teman biar semarak ya, biar semarak. Terima kasih. Semoga barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Uh, satu Al-Fatihah ya untuk uh, Ananda Aisyah gitu ya.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 qadak Faktubni min awliyak Wasluk bi sabila hudak Wa alhikni bi asfiyak Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Alhamdulillahi rabbil alamin Jangan lupa Kita usahakan kalau enggak bisa hadir, informasikan pada teman-temannya siapa tahu yang bisa hadir setiap Senin di masjid ini ada kajian ya fikih tasawuf yang ngajar Sholat Isya berjamaah langsung kah kajian. Setiap Rabu sore pengajian ibu-ibu, Rebu setelah Isya azan Isya, sholat Isya berjamaah adakah kajian Arba'in Anawawiyah yang ngajar sah? saya uh, usahakan untuk hadir kalau bisa biar semakin semarak. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.